قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله سبحانه وتعالى لما خلق العباد فاجتالتهم الشياطين وأبعدتهم عن توحيد رب العالمين رحمهم الله وأرسل إليهم رسلاً ومن أخص هؤلاء الرسل وأعظمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ أن الله أرسله إلى الأحمر وال إلى الأحمر والأسود ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أرسله إلى الأحمر والأسود يعني إلى الإنس والجن فالله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة بالجن ورحمة بالإنس رحمة للعرب ورحمة للعجم كل المكلفين كل المكلفين من الثقلين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليرحمهم الله جل وعلا من هذه الشركيات ومن هذه الوثنيات وليعودوا إلى ما كان عليه أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام إذ أن الناس بقوا على التوحيد بعد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 Ma'had yang semoga Allah jadikan ma'had yang bermanfaat, menara keilmuan yang menjulang tinggi dan senantiasa mendapatkan curahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan terhadap kepada panitia dan semua pihak yang telah berupaya untuk terwujudnya acara daurah ini. Daurah yang merupakan salah satu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dakwah ini Islam dapat tersebar di seluruh penjuru dunia. Tema kita pada kajian subuh hari ini adalah Islam agama yang penuh dengan rahmat. Tidak diragukan lagi bahawa agama Islam adalah agama rahmat. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad Melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan hamba-hambanya Menciptakan hamba-hamba Allah Syaitan berusaha untuk menggoda mereka Berusaha untuk memalingkan mereka dari as-siratal mustaqim maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang mengutus para rasul dan yang paling utama dari para rasul tersebut adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus para rasul sebagai bentuk kasih sayang kepada hamba-hambanya agar mereka selamat dari rayuan dan godaan syaitan sehingga dapat istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ats-tsaqalain, kepada bangsa jin dan kepada bangsa manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk segenap umat manusia baik dari kalangan Arab ataupun non-Arab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau benar-benar sebagai rasul yang membawa risalah kepada athaqalain kepada jin dan manusia terkhusus kepada al-mukallafin yang telah mendapatkan beban syariat dari kedua jenis makhluk ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan karena Allah Subhanahu wa taala maha belas kasihan terhadap hamba-hambanya. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya yang mulia Agar supaya hamba-hamba Allah selamat dari kesyirikan Selamat dari amalan-amalan yang merupakan penyembahan terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan utamanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan umat manusia kepada agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam mengembalikan mereka berada di atas tauhid yang saat itu kurang lebih seribu tahun lamanya umat manusia dapat bertahan di atas tauhid secara keseluruhan namun setelah seribu tahun lamanya mereka akhirnya terjatuh dalam kesyirikan maka di antara misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para Rasul yang diutus oleh Allah sebelum beliau diutus di muka bumi ini yaitu untuk menyelamatkan mereka dari kesyirikan menyelamatkan mereka dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena kesyirikan atau beribadah kepada selain Allah akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan dan kesengsaraan yang abadi. نعم إخواني في الله فهذه الرحمة المهداة إلى العالمين ليست أو لم تجئ من بعيد لأجل أن ربنا سبحانه وتعالى من أجل صفاته ومن أعظمها كونه سبحانه وتعالى ذو الرحمة فهو المتسمي بالرحمن وهو المتسمي بالرحيم فلا غرابة أن يكون دينه دين الرحمة أن يكون دينه دين الرحمة بل إن الله جل وعلا جعل الرحمة مئة جزء كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل رحمة واحدة فبها يتراحم الخلائق حتى ترحم الفرس ولدها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 كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رحمة للمسلمين بل ورحمة حتى بالحيوان جعل رحمة حتى بالحيوان وأمر بالإحسان حتى في الذبح وما ذلكم إلا رحمة فلقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته جاء قبلها إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فهذا الحديث فيه إفادة بتوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان ورحمة الحيوان حتى إذا أريد به الذبح أو أريد به القتل فإنه لا يحل تعذيبه ولا يحل أذيته بالأذية المحرمة فديننا دين الرحمة لا يحل أن يوجد في قلب المؤمن شيء من عدم الرحمة بل إن من صفات المؤمنين الرحمة وهكذا قال الله جل وعلا في وصفهم رحماء بينهم في وصف المؤمنين رحماء بل إن الله تعالى يحب أهل الرحمة ويرحمهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن فإذا علمنا ذلك استفدنا من هذه الرحمة أن من يدعون الإسلام وليس عندهم رحمة أنهم بعيدون بعدا كبيرا من هذا الإسلام وأخص بالذكر الخوارج المتسمون بداعش والقاعدة فهؤلاء القوم لا يعرفون الرحمة لا يعرفون الرحمة ثم يلتصقون يلصقون وحشيتهم بالإسلام فإذا بهم يذبحون يذبحون الناس كذبح الشياه ثم يزعمون أن هذا هو الدين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة لا يحل ما يفعله هؤلاء الذين قلوبهم كزبر الحديد قلوبهم قاسية شديدة وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتصف بالرحمة فلقد رأى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين فقال يا رسول الله أو تقبلون صبيانكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أأملك لك أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك وهكذا لما مات مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عينه فرآه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا رسول الله ما هذا قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب الآباء فهذه الرحمة معاشر المسلمين تعين العباد على أن يبلغوا دين الله جل وعلا البلاغ الحسن لأن الداعي إذا رحم المدعو صبر عليه الداعي إذا لم يكن موصوفا بالرحمة لم لن يصبر على المدعوين ولذلك لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل لينصروه فآذوه ورموه بالحجارة حتى أدمي دميت قدمه وسال الدم منها فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه بجبريل ومع جبريل ملك الجبال وقال له يا محمد إن الله قد سمع مقال قومك لك فإن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين قال لا إنما أريد أن يخرج الله من أصلابهم من, لا من, من يعبد الله لا يشرك به شيئا وكان يقول اللهم اغفر لقومي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وهذا كله يفيدنا معاشر الدعاة أن نكون رحماء بالمدعوين نصبر على الناس فإذا رحمناهم صبرنا عليهم وإذا وقع ذلك وقع خير كثير فالرحمة صفة جميلة إذا وقعت في قلوبنا حصل لنا الخير وحصل لنا النفع العظيم نعم kasih sayang atau rahmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan untuk alam semesta ini tidaklah asing karena memang Allah Subhanahu wa taala di antara sifat-sifat yang mulia adalah disifati dengan sifat kasih sayang dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Ar-Rahim yang Maha Penyayang maka tidaklah asing bila agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ar-rahmah kasih sayang itu 100 bagian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ar-rahmah, menjadikan kasih sayang itu 100 bagian. Fa'amsaka indahu, maka Allah Subhanahu wa taala menahan di sisinya tis'atan wa tis'in, 99 rahmah. Dan menurunkan satu rahmah, satu rahmatnya untuk segenap hamba-hambanya dengan satu rahmat tersebut dengan satu kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan menjadi hamba-hambanya saling menyayangi satu dengan yang lainnya sampai-sampai seekor kuda akan mengangkat kakinya manakala di bawah di bawah kaki tersebut terdapat anaknya karena takut atau khawatir bila mana kakinya akan menginjak anaknya tersebut. Perhatikanlah di sini bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karuniakan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada hamba-hambanya benar-benar membuat mereka hidup dalam keadaan penuh kasih sayang sampai di antara binatang sekalipun. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini memiliki sifat kasih sayang sehingga mereka dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh kasih sayang bahkan Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan anugerah besar terhadap diri Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ar-rahmah, sifat penuh kasih sayang. Kita lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam sangat belas kasihan terhadap umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar merasakan dengan sepenuh hati apa yang dirasakan oleh umatnya. Beliau benar-benar khawatir apabila ada sesuatu yang jelek menimpa umatnya sehingga beliau benar-benar memikirkan umat beliau alaihi salatu wassalam dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pribadi Rasulullah di dalam Al-Qur'anul Karim bil mu'minina raufur rahim. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terhadap kaum mukminin penuh belas kasihan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau datang dengan membawa agama yang penuh rahmat. Beliau sendiri adalah seorang yang memiliki kepribadian penuh kasih sayang sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik dan dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan engkau menjadi lemah lembut kepada mereka Jikalau engkau wahai Muhammad bersikap kasar Keras hati terhadap mereka Niscaya mereka akan lari darimu Fa'fu anhum Maafkanlah mereka Wastaghfir lahum Dan mintakanlah ampun untuk mereka Wasyawirhum fil amr Ajaklah mereka untuk bermusyawarah Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah Dan jika kamu memiliki suatu keinginan hendaknya engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa membimbing umatnya untuk memiliki sifat rahmah. Sampai-sampai beliau alaihi salatu wassalam mengajarkan agar mengasihi binatang Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat baik pada setiap kondisi. Fa idza dzabhtum fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka apabila kalian membunuh dalam pertempuran hendaknya membunuh dengan cara yang baik tidak boleh mencincang-cincang atau yang semisalnya wa idza dzabhtum dan jika kalian menyembelih fa ahsinu hendaknya kalian menyembelih dengan cara yang baik hendaknya di antara kalian yang akan menyembelih kata Rasul alaihi salatu wassalam menajamkan pisaunya sehingga hewan sembelihan itu tidak tersiksa dengan pisau yang tidak tajam. Kemudian dari sini dari hadis ini kita dapat mengambil sebuah faedah besar bahwa kita berkewajiban untuk memupuk diri kita dengan sifat kasih sayang melatih pribadi kita untuk senantiasa membiasakan diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak membiasakannya dengan sikap-sikap kasar, sikap arogan yang jauh dari kasih sayang. Karena memang agama kita, agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Setiap mukmin harus berusaha menjadi seorang yang penyayang. Penyayang terutama dengan sesama kaum mukminin karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang beriman ruhamau bainahum. Mereka adalah orang-orang yang saling mengasihi, yang saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan limpahan kasih sayang kepada orang-orang yang memiliki sifat penyayang. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, orang-orang yang penyayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi mereka. Sehingga apabila kita memahami ini semua niscaya kita akan dapat mengambil sebuah kesimpulan tidaklah keislaman seseorang itu sempurna di saat dia mengaku sebagai seorang muslim sementara dia adalah seorang yang jauh dari rahmah dia mengaku sebagai seorang muslim sementara arogansi lekat pada dirinya. Seorang mukmin, seorang muslim hendaknya sebagai orang yang penyayang. Coba kita perhatikan beberapa kelompok terkhusus ISIS yang merupakan bagian dari kelompok Khawarij. Mereka mendengung-dengungkan Islam, membela Islam. Namun mereka tidak mengerti belas kasihan sama sekali. Mereka sangat kejam menyembelih manusia layaknya menyembelih binatang bahkan mereka mencincang-cincang mayat atau korban yang mereka sembelih yang mereka bunuh hati mereka keras seperti besi dan sungguh yang demikian ini jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari dalam kehidupan Rasul alaihi wasallam ada seseorang ada seorang sahabat yang menyaksikan Rasul alaihi salatu wassalam mencium Hasan atau Husain dia pun terheran bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam wahai Rasulullah apakah engkau mencium anak-anak maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya Apakah Allah telah mencabut sifat kasih sayang pada dirimu? Karena orang tersebut mempunyai anak sementara tidak pernah menciumnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan untuk menyayangi anak-anak. Demikian pula ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat beliau dalam keadaan menangis. Lalu bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai Rasulullah?" Rasulullah saw alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah sifat kasih sayang." Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk memiliki perangai kasih sayang, sifat penyayang adalah para duat. Orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka adalah pewaris para nabi untuk mendakwahkan Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka sangat berkepentingan untuk memiliki sifat kasih sayang. Karena apabila seorang dai tidak memiliki sifat kasih sayang sebagai seorang yang kasar, yang arogan, tidak bersahabat, maka orang akan lari darinya. Orang enggan untuk menerima dakwahnya. Cobalah perhatikan teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau mendatangi kabilah-kabilah untuk menyampaikan Islam, menawarkan Islam, mengajak mereka kepada Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam dilempari batu hingga bercucuran darah dari tubuh beliau, dari kaki beliau. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dan bersamanya malaikat penjaga gunung Al-Akhsyabain menawarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk mengangkat gunung dua gunung tersebut yang ada di sekitar mereka dan menjatuhkan dan menjatuhkannya kepada orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tawaran itu? Tidak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima tawaran tersebut. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada malaikat Jibril, Innama uridu min aslabihim man ya'budullah. Yang aku inginkan adalah Aku memohon kepada Allah agar dari keturunan mereka ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam berdoa, "Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguh mereka itu orang yang tidak mengetahui. Betapa besar kesabaran yang ada pada jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya kesabaran beliau alaihi salatu di dalam menghadapi umatnya. Maka para dai yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala hendaknya bersabar dalam berdakwah. Hendaknya penuh kasih sayang di dalam menghadapi hal-hal yang kurang baik yang muncul dari umatnya dari mad'unya karena sungguh ar-rahmah kasih sayang adalah sifat jamilah sifat yang sangat bagus sifat yang sangat indah apabila seseorang terutama dai yang berdakwah di jalan Allah memiliki sifat ar-rahmah pada dirinya niscaya akan lahir kebaikan demi kebaikan dan akan terwujud kemanfaatan yang besar. نعم إخواني في الله ونختم سلمكم الله وعافاكم بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من الكفار حتى في الجهاد الذي تتطاير فيه الرؤوس وتتقطع فيه الأشلاء إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسر الأسير من الكفار فإنه يرحمه بل حتى الجريح فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز على الجريح حتى من الخوارج حتى من الخوارج الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفوق هذا يرحم النبي عليه الصلاة والسلام الأسير ويرحم الجريح والله جل وعلا لم يجعل في ديننا إكراه فقال سبحانه لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين وهذا يدلنا دلالة واضحة وجلية أن ديننا دين الرحمة وهو الذي ارتضاه الله جل وعلا للعباد فقال, فقال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام فنستفيد من هذا كله على أننا ينبغي أن نكون أصحاب رحمة لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمرنا بأن ندعو الناس ونرحمهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين لنا رحمته وحرصه علينا مثل ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجراد والجنادب يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تتفلتون من بين يدي إلى النار فهذا يدلنا على تلك الرحمة التي ملأت قلب النبي عليه الصلاة والسلام وورث هذه الرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام وهذه وهذا هذا الحرص العلماء فالعلماء يرحمون الناس ويدلونهم على الخير يحبون يحبون لهم الخير ويرحمونهم ولذلك يسهرون الليالي الطويلة من أجل القيام بما يصلح أمر المسلمين ربما قصروا في حقوق أبنائهم وربما قصروا في حقوق زوجاتهم كل ذلك ليرحموا العباد وليرحموا المسلمين فنقول لهؤلاء العلماء جزاكم الله عنا خير الجزاء وجزاكم رضوان الله الأكبر رضوانه الأكبر وجزاكم الفردوس الأعلى فإنهم والله جعلهم أو جعلوا رحمةً كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة أكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال والاعتقاد إن ربنا سميع الدعاء والله المستعان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد Kami akhiri pertemuan ini Salamakumullah wa afakum Dengan mengkaji Bagaimana muamalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Sesama manusia di antaranya adalah muamalah beliau alaihi salatu wassalam terhadap orang-orang kafir. Sekalipun di dalam jihad fi sabilillah pertempuran terjadi kepala-kepala berjatuhan terjadi pertempuran yang dahsyat namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada di tangan beliau alaihi salatu wasallam tawanan dari orang-orang kafir Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyayanginya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga hak-haknya sampai pun di antara mereka yang dalam kondisi terluka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk berusaha untuk memberikan pelayanan terhadap tawanan yang terluka tersebut. Demikianlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Rasul kita yang mulia. Sampai pun ketika beliau alaihi salatu menyikapi salah seorang dari khawarij, cikal bakal khawarij yang datang kepada beliau dengan tidak sopan dengan ucapan-ucapan yang kasar yang menuduh Rasul alaihi salatu wasallam tidak adil. Beliau alaihi salatu wasallam sabar dalam menghadapinya. Padahal Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya lain adraktukum lain adraktuhum jika aku mendapati mereka saat orang-orang khawarij bermunculan laqataltuhum niscaya aku akan memerangi mereka sebagaimana sebagaimana terperangi kaum Ad dan Thamud sebagaimana kaum Ad dan Thamud dibinasakan namun demikian beliau alaihi salatu wassalam ketika menghadapi gembong Khawarij yang mengucapkan kata-kata kasar kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar dan tidak melakukan hal-hal yang membinasakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan agama Islam ini sebagai agama yang penuh paksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan inna dina indallahi islam Sesungguhnya agama yang benar yang diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala tidaklah memaksa hamba-hambanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini sebagai bukti yang sangat kuat Bahawa agama kita agama Islam adalah agama rahmah agama yang benar-benar jauh dari pemaksaan adapun setelahnya maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan yang tidak beragama Islam maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal kelak di hari kiamat Kemudian dari sini pula kita bisa mengambil faedah besar agar kita semua betul-betul harus memiliki sifat kasih sayang. Jangan sampai kita lalai dari sifat dan sikap kasih sayang ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersikap rahmah, bersikap kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang-orang yang penyayang. Maka dari itu, jadikanlah apa yang sudah kita dengarkan ini sebagai motivasi untuk kita menjadi orang-orang yang penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sebuah perumpamaan yang dari perumpamaan itu kita dapat mengetahui betapa besar kasih sayang Rasul alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan aku dan kalian sebagaimana perumpamaan seseorang yang auqadanaran menyalakan sebuah api. Seorang menyalakan sebuah api Lalu belalang dan serangga terbang mendekat padanya Khususnya di malam hari Binatang-binatang ini mengira Bahwa api tersebut adalah cahaya Namun ketika belalang dan serangga-serangga itu terbang mendekat dan masuk ke dalamnya Menjadilah ia binasa Nah Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan bahwa hamba-hamba Allah, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia ini mereka saling berlomba untuk mendekat dan masuk ke dalam api tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang berusaha mati-matian untuk menarik bagian belakang dari tubuh umat beliau alaihi salatu wassalam berusaha dari belakang ditarik agar tidak masuk ke dalam api tersebut demikianlah yang beliau gambarkan yang beliau umpamakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak jarang dari mereka yang lalai dari as-siratal mustaqim mendekat kepada an-nar seakan berlomba mendekat padanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabda-sabdanya dengan bimbingannya berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan umat beliau alaihi salatu wassalam dari ini semua kita memahami betapa Rasulullah saw Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul yang mulia, yang bela, yang penuh kasih sayang kepada umatnya. Benar-benar kasih sayang itu memenuhi jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat kasih sayang ini diwarisi oleh para ulama yang mereka adalah pewaris para nabi. Para ulama mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai kebaikan dan berusaha untuk menyampaikan kebaikan itu kepada umat. Para ulama mereka adalah orang-orang yang penuh kasih sayang terhadap umat. Oleh karena itu, kita dapati mereka begadang di malam hari untuk memikirkan kondisi umat ini. Mereka berjuang semaksimal mungkin untuk menyelamatkan umat dari berbagai fitnah, dari berbagai mara bahaya yang dapat menyimpang yang dapat menyesatkan mereka dari jalan kebenaran. Dengan upaya yang luar biasa sampai-sampai terkadang mereka ter, terlupakan atau teralihkan konsentrasi mereka terhadap anak-anak mereka dan keluarga mereka. Itulah para ulama Pewaris Para nabi terkhusus pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang penuh kasih sayang penuh belas kasihan terhadap umat ini tidak ada yang dapat kita ucapkan kepada para ulama kita melainkan ucapan jazakumullahu khairan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang kalian lakukan dengan kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan ridhanya yang terbesar semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kalian para ulama di dalam jannatul firdaus al-a'la karena betapa besar upaya yang telah dilakukan oleh mereka di dalam membentengi umat ini yang tidak bisa kita lupakan. Kiranya cukup sampai di sini apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita baik dalam ucapan kita, perbuatan kita dan juga etikat kita. sehingga benar-benar berada di atas hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.